عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل الضلاله في النار اما بعد اخواني رحمكم الله Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan syariahnya dengan diutusnya nabinya yang terakhir juga rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tentunya Allah Subhanahu wa taala menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di posisi yang sangat mulia. yang tidaklah Allah Subhanahu wa taala tempatkan salah seorang pun di antara hambanya di tempat di mana dia menaruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tidaklah sah bentuk ketaatan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mentaati atau mengikuti cara yang dibawakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun bentuk ketaatan tersebut. Allah jadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beritiba kepadanya sebagai kadar cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha Allah fattabi'uni yuhibbukumullah Allah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah ya Muhammad kepada manusia, apabila memang kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku Niscaya hanya dengan itu Allah akan mencintai kalian. Seraya mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Maka besarnya cinta seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala kadarnya dapat terlihat seberapa besar dia beritiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa posisi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditaruh, ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ana awwalu man yadkhulul jannah. Aku adalah manusia pertama yang akan masuk surga kelak. Thumma qila li dikatakan kepadaku, yakni malaikat penjaga pintu surga berkata, "Man? Siapa?" Thumma qultu Muhammad. Aku pun berkata, "Aku Muhammad." Maka malaikat penjaga surga pun berkata, "Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablaka qat." Aku diperintahkan agar tidak membuka pintu ini bagi siapapun sebelummu ya Muhammad. Kemuliaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kecintaan kepadanya dijadikan patokan keimanan seorang hamba sebagaimana disampaikan olehnya sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsih. Belumlah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri. Wa waladi daripada anaknya wawalidih daripada orang tuanya wanasi ajmain dan daripada seluruh manusia aku lebih dia cintai dari segala hal Allah Subhanahu wa taala berfirman an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum Sesungguhnya sang nabi tersebut yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh jauh lebih utama bagi orang-orang mukminin daripada diri mereka masing-masing. Dan istri-istri mereka adalah ibu-ibu dari para kaum mukminin. Sebuah posisi yang sangat mulia yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang termasuk dalam bentuk ijma' di dalam syariat kita adalah di mana ketika seseorang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kekufuran yang mutlak. La yustatabu minhu. Tidak dituntut taubat lagi darinya. Menyakiti hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. subur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakad waqa fil kufril mutlak. Maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam kekufuran yang mutlak. Yang tak usah dituntut taubat lagi darinya. Di dalam syariat Islam Ketika seseorang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka pemerintah yang ada menangkapnya, tuntut darinya taubat. Apabila dia bertaubat, maafkan. Dia tidak bertaubat, duribat unuku, dipenggal. Oke? Okay? Namun apabila seseorang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tangkap. Dia mau taubat ataupun tidak taubat, penggal. Sekali lagi, ini sayangnya yang tidak diketahui bahkan oleh kaum muslimin yang sejak lahir yang mengaku wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hukum ini tidak kita kenal. Seseorang menghina Allah tangkap. Tuntut taubat. Dia bertaubat ampuni. Tentunya kewajiban ini hanya bagi orang-orang yang Allah berikan kuasa kepada mereka di muka bumi atas para penguasa, bukan pada individu kaum muslimin. Sebagaimana had-had yang ada di dalam Islam, seperti cambuk, rajam, potong tangan, semua hal tersebut adalah kewajiban pemerintah, bukan individu kaum muslimin. Sehingga tidak terjadi fitnah dan ketidakteraturan. Ketika pemerintahan tidak menerapkannya, maka doakan seluruh kebaikan bagi pemerintahan yang ada. Semoga Allah memberikan mereka hidayah dan taufik untuk berbuat lebih baik. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Apabila seseorang menghina Allah Subhanahu wa taala, tangkap, tuntut taubat. Tidak mau bertaubat, penggal. Dia bertaubat, ampuni. Namun ketika dia menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, tangkap. Taubat ataupun tidak, penggal. Ijma ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan banyak disebutkan di dalam kitabnya As-Sarim Al-Maslul ala Syatimir Rasul. Ini ijma. Juga madhab Malik rahimahullah, Ahmad, Syafi'i, Al-Laith, Al-Auza'i dan seluruh ulama ahlu sunnah menegaskan kebenaran hal ini. Mungkin seseorang akan bertanya, mengapa seolah-olah kita lebih menghormati Rasul daripada Allah sendiri? Maka ulama menjawab ilahnya dari hukum tersebut sangat zahir. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mulia. La yalhaquhu naqs walau sabbahu jami'ul alamin. Sungguh sifat negatif tak akan mengenainya Kalaupun seluruh alam semesta menghinanya. Allah zat yang maha mulia. Hadis Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Hadis qudsi, tawil, panjang. Wafi dan di dalamnya Allah berkata, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar qalbi rajulin wahidin minkum." ma naqasa dzalika min mulki syai'an wahai hamba-hambaku Apabila seluruh kalian, seluruh jin dan manusia di setiap zaman berada dalam kondisi sekurang ajar, kurang ajarnya hati seseorang di antara kalian, semuanya katakan seperti Firaun. Kurang ajar kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap zaman, seluruh jin dan manusia. Itu semua tidak mengurangi kekayaanku, kemuliaanku sedikit pun. Allah zat yang maha mulia. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam fabashar, dia human being, manusia. Yang akan tercoreng nama baiknya ketika ada yang mencorengnya. Sementara nama baiknya berkaitan dengan kebenaran yang dibawakan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh wajib bagi kaum muslimin yang mengaku mengikutinya untuk menjaga dengan baik harga dirinya, nama baiknya, fitnah-fitnah atas namanya. Dan demikianlah amal salafus salih dari zaman ke zaman. Dan dengan itu Allah berikan kepada mereka kemuliaan, kemakmuran, kejayaan. Dikarenakan betapa mereka menjaga kemurnian ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menjaga nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimah, eh, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah dan Imam Nasai. Dengan sanadnya dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Abu Barzah bercerita, "Dzata yaumin, suatu hari ketika dalam pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, taghayyaz 'ala rajul." Abu Bakar begitu murka dari seseorang, begitu marah dia kepada seseorang. Abu Barzah pun menawarkan diri, Ya khalifata Rasulillah, hala aktuloh. Wahai penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai khalifahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biarkan aku membunuhnya, Ya ini membunuh orang yang membuat murka ini. Falamma sami'a kalimat al-qatl ghayyara al-haditha ajma'. Ketika dia mendengar kalimat bunuh, dia rubah langsung materi pembicaraan. Okay? Falamma kana billail dan ketika malam hari datang, nadani Abu Bakar pun memanggilku. Dan dia berkata kepadaku, "Ya Abu Barsa, akunta sataqtulur rajula haqqa? Apakah benar kau akan membunuh orang itu tadi?" Wa nasitul haditha ajma. Abu Barsa berkata, "Aku benar-benar lupa yang dibicarakan di apa sampai dia mengingatkanku." Kemudian aku pun berkata, "Ayya khalifatar Rasulillah, Sungguh wahai khalifah Rasul, "Lau amartani apabila kau perintahkan aku, la abtulanna, sungguh aku akan bunuh dia." Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu pun berkata, "Ya Aba Barzah, hadhihi lam takun li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Abu Barzah, hal tersebut tidaklah boleh tidaklah berhak dengan hukum itu seorang pun kecuali Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni satu-satunya manusia yang dimana orang yang menyakitinya membuatnya murka menjadi halal darahnya hanyalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila Rasul mau memaafkannya maka itu haknya. Namun ketika Rasul tiada, maka tidak ada satu orang muslim pun yang memiliki hak untuk merampas hak Rasul dalam memaafkan orang-orang yang menghinanya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Juga Imam An-Nasai rahimahullah dengan sanadnya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kisah yang panjang dan indah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bercerita, "Lamma fataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ketika Rasul dari Madinah menaklukkan Mekah, menaklukkan Mekah, ammanan nasa jami'an ma'ada sittah. Rasul memberikan janji keamanan kepada seluruh penduduk Makkah. Kalian aman, tidak dirampas hartanya, tidak dibunuh. Kalian aman. Kecuali enam orang. Kecuali enam orang. Rasul berkata kepada enam orang ini tentang enam orang ini. Uktuluhum walau wajadtumuhum muta'allikina bi astaril Ka'bah. Bunuh mereka. Kalaupun kalian temui mereka sedang bergelantungan di kiswahnya Ka'bah, bunuh mereka. Kanu arba'ah rijal wa mro'atin. Enam orang ini adalah empat lelaki dan dua wanita. Kita bahas yang empat lelaki. Empat lelaki ini adalah Abdullah bin Khatal. Abdullah bin Abi Sarah Ikrimah ibn Abi Jahal sama Mikyas ibnu Sababah radhiyallahu Mikyas ibnu Sababah, Ikrimah ibn Abi Jahal radhiyallahu anhu. Amma nas fa'adrak ibn Khatal fi suq. Kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas meneruskan ceritanya. Adapun manusia menemukan Abdullah ibn Khatal di pasar. Faqatalu maka mereka pun berebutan untuk membunuhnya di tempat. Di pasar, di hadapan orang-orang. Amma Mikyas ibnu Sababah, adapun Mikyas ibnu Sababah lari, bergelantungan di Ka'bah berharap rahmat dari orang-orang yang mengejarnya. Dikarenakan mereka kaum musyrikin pun menghormati Baitullah, haramnya menumpahkan darah di situ. Benar, haram menumpahkan darah di Baitullah, haram. Itu diyakini kalaupun oleh kaum musyrikin. Namun beberapa darah memang pantas ditumpahkan. Seperti ketika seseorang menemukan ular di Ka'bah, bunuh, tidak ada dam. Ular, Begitu juga penghina Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaupun berada di dalam Ka'bah, tumpahkan darahnya. Mikyas ibnu Sababah lari bergelantungan di sitar Ka'bah berharap rahmat. Namun Sa'id bin Harith dan Ammar ibn Yasir mereka berburu. Namun Sa'id ibn Harith lebih muda. Dan dia maju lebih cepat dan dia yang berhasil membunuhnya. Dia yang berhasil mendapatkan keutamaan itu. Di tembok Ka'bah dibunuh. Dua, Adapun Abdullah ibnu Abi Sarah fakhtaba'a inda akhihi fil Uthman Utsman ibnu Affan. Dia bersembunyi di saudara sesusuannya yaitu Uthman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Adapun Ikrimah ibnu Abi Jahal fafarra ila al bahr farakiba safinah hariban. Dia kabur ke laut, dia naik perahu dan kabur. Idhabat rih asif tiba-tiba di laut datanglah badai yang besar luar biasa perahu yang ditumpangi oleh Ikrimah ibnu Abi Jahal. Kemudian nahkoda perahu tersebut pun berkata, Ya ahla safinah i'lamu, wahai para penumpang perahu ketahuilah, anna alihatakum lantam faakum huna, bahwasanya Tuhan-Tuhan kalian tidak akan bermanfaat di sini. Akhlisu, maka ikhlaskanlah doa permintaan pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, tauhid rububiyah yang ada kalaupun pada kaum musyrikin. Mereka tahu. Tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala dan fitrah mereka yang masih ada terlihat ketika mereka terbentur, kepepet, berada dalam kondisi terdesak mereka lari hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka tahu tidak ada yang dapat menyelamatkan kecuali hanya Allah. Ikrimah Ibnu Abi Jahal pun berpikir, kalaulah tidak ada yang dapat menyelamatkanku di lautan kecuali Allah, maka begitu pun di daratan. Kemudian dia bernazar, Lillahi alayya law anjani Allah apabila Allah selamatkan aku la atiyanna Muhammad sungguh aku akan datangi Muhammad wala, wala ajidannahu afuwan karima dan sungguh aku akan menemukannya dalam kondisi sebagai orang yang memaafkan dan mulia. Qadarullah Allah selamatkan Ikrimah ibnu Abi Jahal dan dia hampiri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan diri kepadanya bertaubat dan ber, berislam fakobilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam taubatah Nabi pun memaafkannya Nabi menerima keislamannya fahasuna Islamu maka kemudian rekornya di dalam Islam pun jadi baik jadilah Ikrimah ibnu Abi Jahal radhiyallahu anhu. Syuf, kalau Nabi mau maafkan, hakku itu haknya. Namun Abdullah ibnu Abi Sarah yang bersembunyi di saudara sesusuannya yaitu Uthman ibnu Affan. Abdullah ibnu Abi Sarah karena katibal wahyi tadinya penulis wahyu Muslim penulis wahyu terkena fitnah bersama beberapa penulis wahyu yang lain sehingga akhirnya murtad lihat subhanalladzi biyadihil qulub yuqallibuha kaifa syaa seorang yang menjadi penulis wahyu beriman kepada Allah dan Rasulnya dan telah menjadi di posisi penulis wahyu. Ketika Allah kehendaki mereka untuk kembali kufur, kembali mereka kepada kekufuran. Dia bersama para penulis wahyu yang lain. Bahkan mereka berani berkata, Inna Muhammadan la yadri illa makatabtulah. Muhammad ini tak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tuliskan baginya. Kekurangan ajaran yang luar biasa sehingga Rasul menginginkan darahnya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam da'an nasa ilal bay'ah al-amah, Rasul menyeru manusia untuk bayat. Datanglah manusia satu persatu membayat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Uthman pun membawa saudara sesusuannya Abdullah bin Abi Sarah. Ketika Uthman bin Affan Nurain berada di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bawakan Abdullah bin Abi Sarah. Ya Rasulullah, bayi Abdullah. Uthman pun membujuk Rasul. Ya Rasulullah, bayatlah Abdullah. Rasul pun sallallahu Alaihi Wasallam membuang muka, menahan tangannya. Utsman kembali membujuk, ya Rasulullah, bayi' Abdullah, bayatlah Abdullah. Utsman Rasul sallallahu Alaihi Wasallam masih membuang muka. Kemudian Utsman kembali berkata, ya Rasulullah, bayi' Abdullah, bayatlah Abdullah. Fabaya'ahu ba'da thalath. Rasul pun membaiat Abdullah bin Abi Sarah, yakni memaafkan ya setelah tiga kali dibujuk Utsman. Lihat pernyataan Rasul setelah itu. Setelah Rasul membaiat Abdullah bin Abi Sarah, dia berbalik kepada para sahabatnya yang berada di belakang dan dia berkata, "Hal fikum rajulun rasyid? Adakah orang pintar yang cukup cerdas di antara kalian?" Idra'ani kafatu yadi an bai'ati. Ketika dia melihatku menahan tanganku dari membaiatnya, falyakum Wayadrib onok hadar rajul. Maka agar dia berdiri dan segera memenggal lehernya. Kenapa kalian diam? Lihat. Para sahabat pun berkata, Ya Rasulullah, ma adrana ma fi nafsik. Bagaimana kami tahu apa yang berada di dalam hatimu ya Rasulullah? Laula aumata ilayna basara. Kenapa kau tak kasih kita kode mata sehingga kita pun bangkit berdiri dan memenggal lehernya? Nabi pun sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innahu la yanbaghi linabiyyin an takuna lahu khainatul ayun." Sesungguhnya tak pantas bagi seorang nabi untuk melakukan pengkhianatan mata. Demikianlah umat terdahulu menjaga kemuliaan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita, kaum muslimin terbesar di muka bumi, Manusia satu silih berganti setelah yang lain. Mengaku Nabi setelah Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Dan masih hidup. Sebagian mereka ada yang mengaku beriman kepada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan masih hidup. Pantaskah kita mengeluhkan kejatuhan, kehinaan yang Allah timpakan pada kita? أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم بسم الله والحمد لله وقد كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن كانوا بآثارهم اقتفى أما بعد إخواني رحمكم الله Dikisahkan suatu hari pada zaman khilafah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah terlihat betapa para kaum tabi'in masih menerapkan berpegang teguh kepada hukum itu. Dilaporkan beberapa bocah-bocah kecil, bocah-bocah kecil. Beberapa orang dilaporkan kepada Umar bin Abdul Aziz. Dikatakan pada sang khalifah bahwasanya bocah-bocah ini telah membunuh seorang kakek Yahudi kakek Yahudi. Ditanya oleh Umar bin Abdul Aziz, kenapa kalian membunuhnya? Maka mereka pun menjawab dengan kepolosannya. Ya Amirul Mukminin, kami sedang bermain Kami kama Abu sibyan sebagaimana anak-anak bermain. Lalu kakek-kakek itu pun melewat, lewat di dekat kami dan memarah-marahi kami merasa terganggu dan lain-lain. Terlihat seperti biasa kakek itu pun lewat sana dan memarah-marahi mereka, kami diamkan biasa. Namun pada kali itu dia lewat memarah-marahi kami, kemudian dia menghina-hina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kami pun tak tahan mendengarnya. Kami ambil batu kayu yang ada kami pukul dia mati ya Amirul Mukminin. Ya. Umar bin Abdul Aziz berkata, Alhamdulillah, aku masih hidup di zaman yang dimana anak-anak kecil masih berani membunuh demi membela kehormatan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Anak kecil, bapaknya seperti apa? Bapaknya, pendidikannya seperti apa? Pantaslah Allah berikan kemuliaan, kemakmuran yang luar biasa pada mereka. Sehingga terjadi pada zamannya ciri kiamat. Seseorang hendak bersodakoh bingung, sodakoh kemana? Zakat bingung, zakat kemana? Dikarenakan kemakmuran telah merata di negeri kaum muslimin. Musim dingin ketika daun-daun dan biji-biji mengering dan rontok. Umar ibn Abdul Aziz perintahkan untuk ditebar gandum dalam jumlah yang sangat banyak di puncak-puncak bukit. Tebarkan. Dihambur-hamburkan di puncak-puncak bukit. Dikatakan kepadanya, kenapa kau melakukan itu ya Amirul Mukminin? Dia menjawab, agar jangan sampai ada seseorang berkata bahwa burung-burung di negeri kaum muslimin mati kelaparan di musim dingin. Burung! dia pikirkan. Pada zaman Khalifah Rashid Harun Rashid rahimahullah. Salah satu hobinya adalah memenggal para pemalsu hadis, penghinaan terhadap Rasul. Adalah salah satunya dengan memfitnah Rasul berkata demikian. Rasul berkata demikian. Satu hari ketika seorang pemalsu hadis hendak dia penggal, dia pun berkata, lima adam tadi, kenapa kau bunuh aku? Harun al-Rashid pun berkata, hal ibadah minna. Agar aku menyelamatkan hamba-hamba Allah darimu, dari kesesatanmu. Dia pun berkata, Aina anta min alf au alfai hadithin wadatuh ala Rasulillah. Apa yang bisa kau perbuat? Dari dua ribu hadis yang telah aku palsukan atas nama Rasul. Dan telah aku sebarkan. Walam yakul minha harfan kotu. Padahal Rasul tidak pernah mengatakan satu huruf pun dari hadis itu. Kemudian Harun al-Rashid menjawab, Aina anta minal fizari wa Abdullah ibn al-Mubarak. Apa yang bisa kau lakukan? Menghadapi al-fizari al-imam. Abdullah ibn al-Mubarak al-imam. Yunkhilaniha yang akan meneliti tiap hadis yang ada. Wa yukhrijaniha harfan-harfan. Dan akan mentakhrij tiap huruf yang ada pada hadis-hadis yang beredar. Bunuh, dibunuh. Betapa pemerintah berbangga kepada ulama yang ada, bergantung kepada ulama yang ada. Betapa mereka menjaga ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa-apa yang bukan darinya, termasuk dari hadis-hadis palsu. Pantaslah pada masanya Allah berikan kuasa seluas langit berjalan, sehingga dia berani berkata kepada langit, Yukhatib as-sama, dia berkata kepada langit, Ayatuh as-sama, Aina syi'ti amtiri fasaufa yuhmalu إلي kharajuki insyaallah Wahai langit, dimanapun kau mau turunkan hujan, turunkan. Dimanapun kau mau turunkan hujan, turunkan. Nanti hasil bumi yang tumbuh di sana dari hujan, hasil bumi yang tumbuh di sana dimanapun kau turunkan hujan, tetap akan disetor kepadaku di sini, insyaallah di pusat. Tidaklah berkata demikian kecuali seseorang yang luas kuasanya seluas langit berjalan. Mengapa Allah berikan kemuliaan sedemikian rupa kepada mereka? Lihat bagaimana mereka menjaga kemuliaan Rasul dan agamanya. Famal amal, maka apa yang harus dilakukan? Haruskah kita terus mengeluh dan mengeluh tanpa dapat melakukan apapun? Maka ikhwani rahimakumullah, i'lamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya akan menghitung apa-apa yang kita lakukan. Allah hanya akan menuntut tanggung jawab dari apa-apa yang memang tanggung jawab kita. Perkara nasional, perkara internasional tentang dunia kaum muslimin adalah perkara yang besar. Perkara yang tak sanggup kita mengaturnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Namun yang Allah wajibkan atas kita adalah apa yang kita memang masih mampu untuk mengaturnya. Allah wajibkan atas kita Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan istri dan anak kalian dari api neraka. Terapkan hukum. Terapkan syariah sebisa mungkin pada diri kita, istri dan anak kita. Timbulkan cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan cinta kepada agamanya. Hidupkan lingkungan Islami sebisa mungkin di lingkungan kita. Itu hanya itu yang kita dimintai pertanggungjawaban atasnya. Adapun perkara-perkara yang besar di luar kekuasaan kita maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada para pemimpin yang ada, jangan pernah kita mengutuk-ngutuknya dan melaknat-laknatnya siapapun pemimpin yang ada. Sebesar apapun keluhan kita kepada mereka, jangan pernah kita mengutuk mereka. Dikarenakan apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik al Ashja'i rahimahullah oleh Imam Muslim diriwayatkan syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum tal'anunahum wa yal'anunakum seburuk-buruknya pemerintah yang ada pada kalian adalah pemerintah yang kalian laknat-laknat dan kalian benci. Maka jangan kita laknat, dikarenakan mereka hanya akan berubah sesuai dengan apa yang kita laknatkan. Maka doakan seluruh perubahan bagi mereka. Doakan seluruh kebaikan bagi para pemimpin dan rakyatnya. Karena apa? Karena keberadaan pemimpin adalah bentuk takdir Allah. Apakah seorang yang beriman akan menghina, melaknat apa yang Allah takdirkan atasnya? Allah Maha Tahu kualitas sebuah kaum, sehingga Allah berikan pemimpin yang pantas bagi kaum tersebut. Bukankah hanya seekor tikus yang memimpin gerombolan tikus? Tak mungkin singa memimpin tikus. Begitu juga hanyalah seekor singa yang memimpin gerombolan singa. Tak mungkin, tak mungkin seekor tingus, tikus memimpin gerombolan singa. Tak mungkin. Itu sunnatullah. Begitupun Allah berfirman, وَكَذَلِكَ نُوَلِّ ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan seperti itulah kami berikan kuasa kepada orang-orang zalim atas orang-orang zalim yang lain berangkat dari kezaliman yang mereka lakukan. Maka pemerintah yang ada adalah cerminan dari mentalmu. Dari kualitas dirimu, kau lihat buruk pemerintahmu, berarti memang buruk dirimu, buruk rakyatnya. Bukankah Allah Maha Adil kita ketahui dan kita imani? Bukankah Allah Maha Bijaksana dalam menentukan hukum-hukum yang kita imani? Maka doakan seluruh kebaikan bagi para pemimpin dan rakyatnya. Itulah bentuk keimanan dari kita kaum yang beriman kepada Allah, Rasulnya dan hari akhir. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. وأهلك الكثرة والمبتدئة أعداءك أعداء الدين اللهم مزق جماهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وألك في قلوبهم الرعبة إنك على كل شيء قدير اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من كل شر استعاذ بك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أقيموا الصلاة